Qala Syekh Ibn Thaimin, rahimahullahu taala wa qissatuhu kisah Isra wal Mi'raj. Kisah ini kisah yang sangat pendek sekali. Aslinya terdapat dalam Bukhari wa Muslim. Kisah tersebut. Lo sebutkan hanya sangat pendek sekali. Ringkasan saja anna Jibril الله taala ayusriya bin nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk berjalan di malam hari, menempuh perjalanan di malam hari bin Nabi bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ila Baitil Maqdis alal buraq menuju Baitul Maqdis naik kendaraan yang disebut buraq thumma ya'ruju bi ila samawati al-ula kemudian Nabi Muhammad SAW wasallam naik bersama malaikat Jibril ke langit yang tinggi sana samaan samaan langit demi langit maknanya pada setiap langit-langit itu bertemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala hatta balagha makanan sami'a fihi sariful aqlam sampai pada satu tempat yang begitu tinggi yang di situ terdengar goresan pena dalam menulis takdir-takdir manusia. Wa faradallahu alaihi salawat al-khams. Allah mewajibkan kepada Nabi di saat itu salat lima waktu. Wattala alal jannati wan nar. Di saat itulah Nabi diperlihatkan oleh Allah kepada beliau surga dan neraka. Ittala'a yakni muncul nampak terlihat oleh beliau al-jannah dan an-nar. Ya. Wattasala bil anbiya'il kiram. Ya, maka beliau wasala bi mimaman. Beliau bertemu dengan para nabi yang mulia dan Nabi kita mengimami sholat berjamaah bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi yang paling afdol. Dikarenakan semua Nabi, semua Rasul menjadi makmum dan beliau menjadi imamnya. Thumma raja ila Makkah. Kemudian beliau kembali ke Mekah. Fahadatan nasa bima ra'a. Maka Rasulullah pun bercerita kepada manusia yang ada di waktu itu dengan segala apa yang beliau lihat dalam perjalanan-perjalanannya. Fakadzabahul kafirun, maka orang-orang kafir mendustakannya dan tidak percaya dengan berita itu wasadqa bil mu'minun dan orang yang beriman mempercayai berita itu wa taraddada fi akharun dan ragu-ragu pihak yang lainnya yakni para munafikun dan beberapa orang di waktu itu ragu-ragu ada yang kafir ada yang mukmin dan ada yang meragukan kisah itu yang ujungnya juga mereka apa kafirun ketika mereka tidak kunjung beriman dengan berita ini Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Nabi kita sallallahu wasallam di antara pembuktian kebenaran Isra'nya beliau ke Baitullah Al-Maqdis. Ditanya apa yang akan kau dapati sepanjang perjalanan ke Baitul Maqdis. Kau bila apa saja, tempat apa saja, yang kau akan dapati dalam sepanjang perjalanan itu. Rasul bercerita. Persis seperti yang mereka dapati ketika mereka safar menuju ke Betul Maqdis. Di sini terdapat kabilah si fulan, kabilah si fulan. Di sini temannya begini. Terus sepanjang perjalanan Nabi bercerita. Seperti itu kondisinya. Persis seperti apa yang mereka alami. Tapi tetap mereka tidak percaya. Adapun orang yang beriman, maka mereka percaya dengan berita tersebut. Ini kisah singkat yang lengkapnya terdapat dalam banyak kitab diantaranya Bukhari wa Muslim menyebutkan secara lengkap kisah Isra dan Mi'rajnya beliau. Terjadi dialog antara beliau dengan para malaikat di setiap langit-langit tersebut dan beliau berbolak-balik antara Allah Azza wa Jal dengan Nabi Musa yang berkaitan dengan khamsina salat. Nabi diperintahkan 50 salat. 50 salat. 50 kali salat wahai muslimin. Sing lima bayi bolong-bolong apalagi ke 50. Walhamdulillah itu adalah semuanya telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla Nabi datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam inna ummatukum engkau umatmu engkau tidak akan mampu la yutikun enggak mampu farji ila rabbik kembali engkau kepada Rabbmu itu Allah azza wajal mintalah rukhsah maka dikurangi oleh Allah dari 50 berkurang berkurang berkurang sampai khamsa salawat lima kali salat tetapi sinilai li, lima kali sholat senilai lima puluh kali sholat. Masya Allah itu adalah rahmat dari Allah bagi umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Setiap satu ibadah dinilai menjadi sepuluh kali lipatnya. Lima kali sholat dinilai seperti orang sholat berapa kali? Lima puluh kali sholat. Alhamdulillah. Kisahnya lengkap dalam Bukhari dan Muslim. Kita masuk pada kisah yang berikutnya, Al-Amru Thani. Kisah berikutnya, Maji'u malakil maut ila Musa. Kedatangan malaikat maut mencabut nyawa kepada Musa. Ja'a malakul maut bisuratil insan. Unduru barakallahu kisahnya sangat masuk akal Nabi kita berkisah datang malaikat maut kepada Nabi Musa fi surati insanin malaikat itu dalam wujud manusia insan manusia ila Nabi Allah Musa menuju atau menghadap bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam liyaqbidaruhahu untuk mencabut ruhnya. Disebutkan ya oleh para ulama nanti akan kita baca keterangan dari beliau bahwa kejadiannya itu Musa ada pada satu ruangan yang tertutup. Tiba-tiba ada orang di dalam ruangan itu minta nyawanya Musa. Orang bentuknya Manusia bentuknya itu muslimin. Hah? Ada orang masuk ke rumahmu, tiba-tiba mengatakan, serahkan nyawamu. Ditilikin di jendelane, sing rusak, orana. Pintune ki, wong kang dimlebune. Kok tiba-tiba minta nyawaku. Apa yang terjadi kira-kira pak? Kebugi wong gue. Maling dia berarti mlebu orang ngomong. Itu yang dihadapi oleh Musa di waktu itu. Nabi memberitahukan malakul maut di surat insanin dalam wujud manusia masuk ke rumahnya Nabi Musa alaihissalatu tiba-tiba meminta rohnya untuk dicabut. Falatamahu kata beliau maka Nabi Musa pun menempelengnya. Fafaqa maka keluarlah matanya malaikat tersebut dalam bentuk apa? manusia dalam bentuk manusia. Nabi Musa tahu tidak kalau itu malaikat? Nggak tahu. Nabi Musa tahunya orang itu masuk ke dalam rumahnya tanpa pamit, tanpa ngomong, bentuknya manusia, tiba-tiba kok serahkan nyawamu. Ya ditempeleng. Ya. Hmm. Lanjutnya beliau mengatakan, Farajal malaku Allah, Malaikat itu pun kembali kepada Allah Azza wa Jal. Waqala. Malaikat itu mengatakan, Arsaltani ila abdin la yuridul maut. Malaikat itu mengatakan kepada Allah, Engkau wahai Allah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak mau mati. Faradallahu alaihi ainahu. Maka Allah pun kembalikan matanya malaikat tersebut. Waqala dan Allah berfirman kembali kepada malaikat itu, irji ilaihi wa kullahu Yada'u. wa kullahu Yada'u yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bima ghatta yaduhu bikulli sya'ratin sanatan atau sanatan. beritahukan kepada dia kembali kamu kepada Musa beritahukan padanya, engkau wahai Musa, letakkan telapak tanganmu ke punggung Saur, saur itu apa? Banteng. Saur itu bakoroh yang besar. Tapi bukan betina, saur. Banteng yang besar. Ngeletakkan jari uh, telapak tanganmu padanya. Maka jatahmu pada setiap satu rambut yang ditutupi oleh tanganmu itu terhitung satu tahun. Maka hitung rambut itu berapa hitungannya? Maka setiap satu rambutnya satu tahun, satu tahun, satu tahun sampai jumlah rambut tersebut. Setelah itu baru engkau akan mati. Ini disampaikan kepada Musa. Fakala Musa itu memada. Kemudian setelah itu apa? Setelah selesai Rambut-rambut tersebut yang ada dalam tubuh bandeng tadi yang ditutupi oleh tangan beliau sejumlah berapa? Kemudian setelah itu apa? Qala thummal maut. Kemudian setelah itu engkau mati. Masya Allah dikasih jatah hidup sampai habis rambut sejumlah eh, sejumlah rambut yang ada pada tubuh banteng yang kau tutupi dengan tanganmu. Bukan sebantengnya Pak, kok banget rambutnya dengan tangan. Qala Musa faham. Ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Musa faham. Maka Musa mengatakan al-an sekarang saja. Kalau memang sudah waktunya mati sekarang saja. Ya, sekarang saja. Fasa'ala ayudniyahu minal ardil muqaddah rumyatu hijrin. Rum, rumyatu hajarin. Musa meminta untuk dicabut nyawanya dan dikuburkan mendekati bumi yang suci Betul Maqdis. Rumnya tahajarin sejauh lemparan batu. Ambil batu, lempar sejauh itu. Nabi Musa menginginkan untuk dimakamkan di tempat tersebut. kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, falau kuntu sama falau kuntu sama kalau aku ada di sana aku akan beritahukan mana kuburannya Musa ilaja di tarik di salah satu salah satu sisi jalan menuju Baitul Maqdis indal kethibil Ahmar di satu tempat yang namanya kethibil Ahmar Wahadal hadithu hadits thabitun fi sahihain ini sabit kokoh adanya dalam Sahihain Bukhari wa Muslim. Kita lihat keterangan Syekh Ibn Thaimin. Mengapa kisah ini dibawakan dalam kitab Lumatul I'tiqad bab ini? Bab kewajiban mengimani beritanya Nabi. Alasannya kalau Syekh, wa innama athbatahu al-muallifu fil aqidati. Senyata lain kisah ini disebutkan oleh muallif dalam bab akidah. Karena ba'd al-mubtadi'ati angkarha angkarahu dikarenakan sebagian al bid'ah tidak percaya dengan berita ini mengingkarinya alalan bidzalika bi annahu yamtani anna Musa yaltimul malak alasan mereka mengapa menolak berita ini alasan mereka mengapa menolak berita ini alasannya adalah mustahil nggak mungkin Nabi Musa menempeleng malaikat ini. Naruddu alaihim kita bantah anggapan mereka ini kata Syekh Ibnu Taimin. Kita bantah anggapan mereka ini. Bi annal malak ata Musa bi suratil insan. Nabi mengisahkan Oh malaikat datang kepada Musa dalam bentuk apa? Manusia. La ya'rif Musa tidak mengenalinya. Manhua huwa siapa orang ini? Tiba-tiba ada di rumahnya dan minta nyawanya. Yatlubu minhu nafsah. Orang ini, malaikat pencabut nyawa dalam bentuk manusia tadi, meminta jiwanya Musa, rohnya Musa. Pemuktatu tabiati syarba syariah, maka kata Syekh sudah barang pasti tabiat manusia ayudafi untuk bela diri bela diri al-madlub an-nafsihi melindungi menjaga sesuatu yang diminta pada orang yang tidak dikenal biasanya kalau di negeri kita ada dua pilihan nyawa atau harta milih yang mana atau <laughs> ada tiga pilihan nyawa atau dan harta kalau kita mendapatkan yang seperti di rumah, kita sudah ambil simpulan, oke oh, okay, begal, rampok iya. Kalau kita bisa untuk berkelahi, kita pasti akan apa? Bela diri. Ini dia. Dan kalau Allah seandainya mati dalam rangka membela diri seperti itu, syahid fi sabilillah. Man qatala duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam membela kehormatan dirinya, maka dia mati syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya dari dirampok atau yang lainnya, maka dia mati syahid. Cuma bedanya dengan mati di, mati di medan laga, beda dalam hal penyelenggaraan jenazahnya dan beda pula dalam hal apa? Eh, pahalanya. Maka tentunya kata Syekh Ibn Thaymin, tabiat manusia, dia akan bela diri dari ancaman-ancaman yang mengancamnya. Walau alima Musa annahu malak, kalau seandainya Nabi Musa sudah tahu dari awal bahwasanya manusia itu adalah malakul maut, lam yaltimhu. Maka malaikat maka Musa tidak akan yaltamahu, tidak akan apa? memukulnya. Walidalik istaslama lahu fil martathaniyah. Oleh karena itu tatkala Musa memahami bahwa ini adalah malakul maut, maka beliau pun tunduk berserah diri. Walaupun diberi jatah hidup sekian lama sesuai dengan jumlah rambut yang ditutupi oleh tangannya pada badan oh, banteng yang besar, tapi beliau istislama, berserah diri untuk di hari itu al-an dicabut nyawanya. Hina jabi maidullah ala anu min dillah. Musa berserah diri kepada malaikat itu tatkala malaikat itu yang bentuk manusia tadi membawa berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wa i'tau mahlat min sinin biqadri ma tatajatu min syu'uri thaur yakni berita tentang nyawamu akan sekian lama sesi jumlah Rambut yang kau tutupi dengan tanganmu dari tubuh banteng, ini tanda dia adalah malaikat. Maka Musa meminta untuk sekarang saja. Nabi Musa tidak menempeleng lagi, tidak dipukul lagi oleh Musa. Dikarenakan Musa sudah faham bahwa ini adalah Pak Malakul Maut. Ini masuk akal. Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Adapun matanya keluar Kemudian dikembalikan oleh Allah Azza wa Jal. Ini kisah nyata juga. Jangan kau anggap. Masa malaikat matanya metu? Tidak usah anda bertanya seperti itu. Beritanya kayak gitu, kayak gitu. Allah kembalikan pandangannya. Sehingga kembali normal. Itu Allah maha mampu. Jangankan mengembalikan mata. Membikin mata Allah maha mampu. kaum muslimin rahimani waran jamian. Ini dua kisah yang kita bisa baca dalam pertemuan pada malam hari ini. Untuk berikutnya, pada kisah berikutnya yang harus kita imani adalah tanda-tanda kiamat. Seperti keluarnya Dajjal. Ya, seperti turunnya Nabi Isa. Kisahnya panjang ya kaum muslimin. Ya, fayaqtuluhu untuk Isa membunuh Dajjal Dajjal meleleh ketika melihat Nabi Isa datang. Meleleh bagikan garam yang meleleh tersiram air meleleh. Mati Dajjal. Dan Nabi Isa diperintahkan untuk membunuh Dajjal di babi Lud, di pintu Lud. Pintu yang namanya Luddun, Lud. Dan itu ada di Betul Maqdis sampai hari ini, Babul Lud kisahnya ya kaum muslimin turunnya malaikat eh, turunnya Nabi Isa berpegangan pada dua sayapnya malaikat yang mengeluarkan intan berlian begitu mahal. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Insyaallah akan datang kisah-kisah tersebut di pertemuan-pertemuan yang akan datang termasuk Ya'juj Ma'juj, Hurjud Dabah, terbitnya matahari dari arah barat dan hancurnya segala sesuatu yang Allah inginkan untuk hancur.